ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الشيخ حفظه الله تعالى قوله ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه روحا Kalimat ini terdapat dalil bahasanya anna anna roha takunu. Bahasanya roh itu ada setelah 120 hari. para ulama yang berafiliasi dengan madhab Hanafi berdalil dengan hadis ini bahasanya janin itu boleh dihilangkan dan dikugurkan selama janin itu dalam rentang waktu sebelum 120 hari alasannya mereka beralasan dengan hal tersebut bahasanya sebelum 120 hari belum ditiupkan roh padanya Sedangkan Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwasanya diperbolehkan menggugurkan janin yang ada di perut seorang perempuan hanya sebelum 40 hari pertama. Hanya sebelum genap 40 hari pertama kehamilan dengan syarat ridho dan setuju suami. Syarat yang kedua dengan obat yang mubah. Adapun jika usia kehamilan telah melampaui jangka waktu 40 hari, maka tidak boleh menurut mereka al Syafi'i, Ahmad dan yang sepakat dengannya dalika menggugurkan janin. Alasannya karena nutfah itu karena kalau kondisinya masih nutfah itu lam kolak ba'du. Belum terjadi proses penciptaan belum ternilai sebagai walat anak. Dia hanya potongan darah dan mereka juga berdalil untuk membenarkan hal ini dan juga bima dengan hadis yang terdapat dari Abdullah mungkin Abdullah bin Mas'ud pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna nutfata takunu fi rahimi Nutfah itu terdapat di rahim selama 40 hari dengan keadaannya tidak berubah, ubah Tidak mengalami perubahan. dilihatkan oleh Imam Ahmad. Dan mereka juga dalili hal itu dengan hadis waroda yang terdapat dalam Sahih Muslim. Dari Hudzaifah radhiallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika nutfah telah melalui 42 hari, 42 malam, Allah kirimkan pada Nutfah itu seorang malaikat fasawwaraha lantas memberinya gambar, memberikannya rupa. Wa dan menciptakan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya dan tulangnya. Kemudian malaikat bertanya, "Wahai Rabbku, ini nanti calon laki-laki ataukah perempuan?" Maka Rabbmu yaitu Allah akan menetapkan apa yang dia kehendaki lantas malaikat menulisnya. Setelah itu malaikat bertanya, wahai Rabbku, bagaimanakah ajalnya? Maka fayakulu Rabbuka masya'a. Maka Allah sampaikan apa yang dia kehendaki dan malaikat itu mencatat apa yang Allah sampaikan. Kemudian malaikat bertanya, Ya Rabbi rizkuhu, wahai Rabbku bagaimanakah rizkinya? Eh, Fayaqadha rabbuka masya'a maka Rabbmu menetapkan apa yang dia kehendaki dan eh, dan malaikat menulisnya. Kemudian malaikat mengeluarkan satu lembaran fala yazidu ala ma'amara wala yang dan malaikat tidak menambahkan atas apa yang Allah perintahkan dan tidak pula mengurangi diatkan oleh muslim Mereka mengatakan redaksi hadis ini dalil bahwasanya pemberian rupa untuk janin, penciptaan pendengaran, penglihatan, kulit, daging dan tulangnya itu di 40 hari yang kedua. Wa minta min dan konsekuensi dari hal ini eh, bahasa yang di 40 hari yang kedua itu sudah ada daging dan tulang sehingga wabitali wabitali terjemahnya pada gilirannya wabitali pada gilirannya tidak boleh ini bagi seseorang untuk menggugurkan janin setelah masuk 40 hari yang kedua Kemudian pendapat ketiga dalam masalah pengguguran janin adalah pendapat Imam Malik yang mengatakan tidak boleh menggugurkan janin yang ada di rahim sejak nempelnya yaitu nempelnya nutfah pada sel telur seorang perempuan walau ba'da yaumin wahidin meskipun baru sehari alasannya li hada karena nempelnya sperma di sel telur itu adalah awal kehidupan manusia dan kehidupan <clears throat> manusia itu wajib dihormati. Kemudian alasan yang kedua karena hada karena hal ini yaitu aborsi atau pengguguran adalah yu'addu dinilai sebagai salah satu bentuk kezaliman. Dan yang namanya tidak kezaliman terdapat banyak nas yang mengharamkannya. Jika ada yang bertanya apa beda antara hadis Ibnu Mas'ud yang merupakan matan arba'in yang isinya peniupan roh itu setelah 120 hari dengan hadis Hudzaifah yang tadi kita baca, yang baru saja kita baca. maan qad warada karena terdapat di salah satu redaksi hadis Abu eh, hadis Hudzaifah bahasanya penipuan roh itu terjadi ba'dal arba'in setelah 40 hari yang pertama. Maka jawabannya innahu la yamtani'u tidaklah mustahil terjadinya hal itu penipuan roh marotain dua kali. Kemudian dikirimkan kepada janin itu malaikat. Maka kalimat ini terdapat dalil bahwasanya ada beberapa hal yang samar yang tidak diketahui oleh satupun makhluk yang tidaklah diketahui kecuali Allah Allah Azza wa Jalla. Namun wafih dan hadis ini dalil bahasanya sebagian sifat janin yang ada di rahim mungkin ini, diketahui keadaannya oleh sebagian makhluk dalam hal ini malaikat. Wa min maka dari sini yu'rafu diketahui apa yang dimaksudkan dengan apa yang terdapat dalam ada lima hal yang tidak ada yang tahu kecuali Allah salah satunya wa ya'lamu ma fil arham Wadhalika dan hal tersebut la yunaqidu tidaklah bertentangan dengan realita bahwasanya para dokter di zaman kita mengetahui bahasanya janin itu laki-laki ataukah perempuan. Karena berdasarkan thumma yursalu ilaihil malak maka malaikat mengetahui sebagian keadaan janin. Maka ya wajar maka demikian juga tidak masalah ada manusia dalam ini dokter mengetahui janin ini nanti calon laki-laki ataukah perempuan. Ya, sehingga apa yang ada di rahim itu ya ada dua macam ada asyak khafiyah hal-hal yang samar yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ini, misalnya ini nanti setelah lahir akan hidup ataukah tidak. Ini, ini yang ini dan uh, ini, nanti bagaimanakah apakah dia calon penghuni surga ataukah calon penghuni neraka ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan malaikat tadi ya tahu setelah setelah dia tanya bagaimanakah ajal janin ini. Sebelum itu dia tidak tahu. Kemudian ada beberapa hal yang bisa diketahui oleh sebagian makhluk. Ini malaikat diantaranya adalah setelah mendapatkan jawaban dari Allah tentang ajalnya, tentang amalnya. Demikian juga dokter dengan USG mengetahui ini calon laki-laki ataukah calon perempuan. Kemudian ditutupkan padanya roh dan diperintahkan empat kalimat untuk mencatat rezekinya. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya kalimah dalam bahasa Arab kotas tuku terkadang tepat, cocok, untuk al-kalam al-kathir perkataan yang banyak ya, maka kalimat dalam artian kata itu makna nahu ya, adapun ini kalimat dalam pengertian jumlah mufidah itu makna lughah. Ya, secara bahasa kalimat itu memang kalimat yang banyak. Jumlah mufidah. Kalimat dalam pengertian satu kata itu makna istilah secara nahwu. Kemudian hadis ini dalil bahasanya rizki sudah ditakdirkan dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang didapatkan oleh hamba atau rizki yang didapatkan oleh hamba. Namun Hal ini tidaklah dalil bahasanya hamba boleh ya suhu itu boleh boleh tidak bekerja, boleh tidak melakukan usaha. Fa inna Allah qad qaddara syai' karena Allah telah mentakdirkan segala sesuatu meskipun demikian Allah memerintahkan untuk melakukan usaha. Contohnya, Allah telah takdirkan sejumlah orang yang akan sejumlah orang yang mendapatkan kesempatan untuk menikah dan yang tidak. Wa ma'adzalika meskipun menikah itu sudah ditakdirkan yuk maru hamba tetap diperintahkan untuk melakukan usaha supaya bisa menikah. Tidak kemudian cuma diem saja dengan alasan ini menikah sudah ditakdirkan. Dan e, Allah pun telah menakdirkan hamba untuk ketaatan dan kemaksiatan yang mereka lakukan dan manusia tidaklah diperintahkan untuk mencocoki apa yang ada di takdir karena mencocoki apa yang ditakdir itu pasti terjadi tidak boleh tidak karena apa itu yang terjadi, apa yang real terjadi, nah itulah yang mencocok kita ketir. Sehingga tidak ada perintah untuk eh, mencocok kita takdir. Karena apa yang terjadi real terjadi ya itulah yang sesuai yang bersesuaian dengan takdir yang Allah telah tentukan. Wa inama yu'maru namun manusia diperintahkan untuk melakukan hal yang diperintahkan oleh syariat dan diperintahkan untuk melakukan usaha. Oleh karena itu tidak boleh seorang itu mencampakkan dirinya dalam kebinasaan kemudian mengatakan saya tidaklah melampaui apa yang ditakdirkan. Hal semacam ini tidaklah diridai oleh orang yang berakal. Fahakada maka ketentuan yang sama juga berlaku berkaitan dengan ketaatan dan maksiat dan rizki. Maka seandainya ada seorang yang memukul orang lain atau merampas harta orang lain, kemudian al-mu'tadi, orang yang zalim itu ber, berdalil dengan takdir, maka tidak ada satupun orang yang berakal yang menerimanya dan tentu semua orang yang berakal akan memerintahkan supaya harta yang diambil itu dikembalikan dan jika dia melakukan tadi memukul maka orang yang berakal dan dia muslim akan memerintahkan untuk bitamkin minal kisos dia akan merintahkan orang yang zalim tadi untuk bersedia di kisos Karena memukul dibalas dengan dipukul. Maka hak ada demikian juga berkaitan dengan ketaatan dan maksiat. Kauluhu faullahi la ilaha ghairuhu. Hadis ini dalil bolehnya bersumpah dalam menyampaikan ilmu terutama dalam perkara-perkara yang ditekankan atau dalam perkara yang uh, yakhtalisu ba'dun denas, ikhtalasa man aslinya copetan, mencopet. Sebagian orang itu uh, tercopet keraguan badannya. Terpetik badannya keraguan. Kemudian dari la ilaha ilahu. Hadis ini dalil bahasanya uluhiyah ibadah adalah hak murni Allah Azza wa Jalla. Kemudian uh, <clears throat> dan hadis ini bisa dijadikan dalil bahasanya hukum syar'i yang berkenaan dengan janin. min jihad dari aspek berakhirnya masa iddah. Masa iddah wanita yang dicerai dalam keadaan hamil adalah dengan keluarnya janin. Nah ini bihusulil ini, manakala janin itu sudah berumur 120 hari kemudian dia mengalami keguguran. Wabak duhum dan sebagiannya berpendapat Anaha bahwasanya selesainya masa idah itu tahsulu terjadi dalam kurang dari 120 hari. Wabak duhum qal sebagiannya mengatakan dan tolak ukur masa idah itu selesai dengan keguguran adalah manakala sudah lebih dari 80 hari. Kemudian di sini dikatakan wahada ali aktsarus syafi'iyah. Ini pendapat yang dianut oleh mayoritas syafi'iyah. Ya, namun eh, namun saya agak ragu ini kalau ini dikatakan sebagai di pendapat mayoritas syafi'iyah perlu di, dipastikan untuk di dicek lebih lanjut. Maka ketika jadi ketika seorang perempuan itu ditinggal mati atau dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil, maka masa idah berakhir dengan keluarnya janin. Keluar itu boleh jadi normal, boleh jadi keguguran. <clears throat> nah kalau itu keguguran, kapan masa idah itu selesai? Kapan? masa idah itu selesai di angka berapa ini, itu yang jadi oh ini berarti masa idah sudah selesai maka tadi dibawakan ada apa tadi tiga pendapat ya ada yang berpendapat mengacu pada hadis Ibnu Mas'ud dengan tolak ukur ditiupkan nyawa ya berarti kalau sudah ditiupkan nyawa kemudian keguguran, nah, masa idah selesai. Jadi kalau sudah lebih dari 120 hari terjadi keguguran, maka darah yang keluar darah nifas, kemudian masa idah selesai. <clears throat> kemudian eh, pendapat yang kedua Tolak ukurnya bukan e, bukan ditiupkannya roh. Tolak ukurnya adalah janin yang keluar itu sudah berbentuk seperti bentuk orang. Sudah berbentuk seperti bentuk orang. Bentuk orang itu tidak harus kemudian proses bentuk orang, namun ini calon tangan, ini kelihatan calon kaki gitu, atau bahkan ini calon kepala. Baru calon semua. Ini sudah dianggap berbentuk bentuk orang, sudah tidak hanya gumpalan darah, namun sudah bentuk orang. Kemudian di hasil uh, telaah ulama fikih, ini hasil kajian para ahli fikih sudah berbentuk dengan bentuk orang itu manakala kehamilan sudah 80 hari. Hmm. ini sudah kehamilan itu 80 hari berarti setelah 80 hari setelah 80 hari kemudian terjadi abortus terjadi keguguran ini boleh jadi prematur boleh jadi ini karena kecapean pendarahan kemudian keguguran kalau sudah di atas 80 hari itu darahnya sudah darah nifas darahnya darah nifas kemudian ya konsekuensinya masa idah selesai Nih kalau di sini disampaikan yang pakai parameter 18 itu aktar syafi'iyah. Nih tapi ya, ini yang sering nyebutkan itu malah Nabilah. Ini, sebatas yang saya tahu 18 hari itu pendapatnya Hanabila. Oleh karena itu contohnya Sesoleh Fauzan di kitabnya Tambihat di fi ahkam takhtasu bil mu'minat itu menyampaikan bahwasanya nifas tolak ukurnya adalah di atas 80 hari. Hmm, <clears throat> setelah kelihatan bentuknya adalah bentuk calon manusia. Sedangkan pendapat yang umum dijumpai di Syafi'iyah ini, mereka tidak pakai tolak ukur ini semua. Ya pokoknya hamil kemudian keguguran ya sudah itu nifas. Ya, itu tadi yang disebutkan dengan annaha tahsulu fi aqalla min dhalik akala mendalik. Ya pun, ya, pun uh, eh, kehamilannya, ya, maka terjadi abortus, terjadi keguguran atau terjadi kelahiran, maka darah yang keluar darah nifas masa idah sudah selesai. ya, kemudian uh, wa kaulu salis ini kok jadi kaulu salis ini kalau ini harusnya ya bukan salis harusnya robi ya. Ada 120 hari kemudian uh, kecuali kalau akal mindali kemudian 80 hari. Ya pendapat yang lain dalam masalah ini Anak hadil ahkam bahasanya hukum ini selesainya masa idah itu berkenaan dengan takhliq. Ini sudah tercipta bentuk manusia. Famata takhalaqal janinu. Maka tatkala janin itu sudah membentuk bentuk manusia. Maka kita tetapkan berakhirnya masa idah dengan hal itu. Dan janin itu tercipta dengan terlihat badannya sebagian dari anggota tubuh. Semacam terlihat padanya calon tangan, calon kaki, calon mata, calon telinga dan semacam itu. Wala ala hadal kaul akwa Dan pendapat yang dipilih oleh sesaat tolak ukurnya adalah takhlik itu boleh jadi inilah ya pendapat yang lebih kuat. Dan ini jika jika tolak ukurnya takhlik, maka hasilnya angka 80 hari tadi. Karena berdasarkan eh, penelitian para fukuha, takhlik itu setelah itu mulai takhlik itu setelah 80 hari. Nah kemudian Imam Ahmad berdalil dengan hadis ini bahasanya jika janin itu sakata mengalami mengalami abortus setelah empat bulan maka disolatkan, dikafani dan dimakamkan. Sedangkan sebagian ulama fikih berpendapat bahasa janin itu sama sekali tidak disolatkan dengan sholat jenazah. Malam yulat selama belum dilahirkan wa yastahilu dan Dua-duanya artinya berteriak. Yastahilu berteriak, sorihon berteriak. Ba'dul Fukoha tadi mengatakan karena sebelum itu sebelum lahir dalam keadaan bersuara janin itu tidak, tidak dianggap manusia. Wa min maka dari sini maka maka tidak disolatkan sholat jenazah. Jadi ada dua pendapat yang beliau bawakan. Wala alal kaulal awala boleh jadi pendapat pertama yang mengatakan kalau sudah 120 hari maka dianggap sebagai manusia. Itu adhar itu yang lebih kuat. Ini Yang dikuatkan oleh sesaat ya, setelah 120 hari dianggap manusia sehingga ada sholat jenazah, ada dikafani dan dimakamkan. Ini demikian juga diberi nama karena dia sudah jadi manusia. Bahkan diakikai. Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya pencatatan takdir tidaklah terjadi kecuali 120 hari. Sedangkan zahir hadis dari Hudzaifah pencatatan takdir itu terjadi di awal-awal 40 hari yang kedua. Kompromi dari dua hadis ini sebagian ulama mengatakan ini berbeda dengan perbedaan janin. Kompromi tawaran yang kedua mengatakan pencatatan takdir terjadi dua kali. Dari dua tawaran kompromi, Wala ala hadal kaula boleh jadi pendapat yang kedua yang mengatakan terjadi dua kali itu akwa lebih kuat. Khususan lebih-lebih lagi terdapat dalam hadis-hadis ini bahasanya uh, Alkitab pencatatan takdir itu takunu fi sahifatin di satu lembaran. dan di sebagian riwayat dikatakan pencatatan takdir itu ditulis di antara dua matanya janin. Ya kemudian wa in ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Di sini dalil bahasanya amal itu adalah sebab masuk surga. Inilah keyakinan ahlu sunnah. Meyakini keyakinan Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya masuk surga itu adalah dalam bentuk mujazah wal muqabalah, kompensasi atas amal manusia. Ini bukan sebab, namun itu harganya. Amal itu ya kompensasinya surga. Bukan sebab, namun kompensasinya seperti orang jual beli maksudnya. Maka Mu'tazilah, keyakinan Mu'tazilah tentang masuk surga, masuk surga dengan amal itu seperti orang jual beli, punya duit sehingga bisa dapat barang. Dan berbeda dengan Asyairah yang mengatakan tidak ada yang namanya amal yang menyebabkan masuk surga. Karena masuk surga itu murni kehendak Allah, artinya suka-suka maka boleh saja dalam akidah as'ariyah orang kafir masukkan ke surga, orang yang beriman masukkan ke neraka selamanya. Itu boleh di dalam akidah as'ariyah. Dan pendapat yang pertama itulah pendapat yang benar. Terdapat banyak nas yang mendukungnya. Terdapat dalam hadis la yadkhula ahadukum al jannata amaluhu. Kalian tidak eh, am, eh, kalian tidak akan eh, tidaklah amal itu memasukkan kalian ke surga. Yakni dalam pengertian seorang itu tidaklah masuk dengan amalnya ala jihadil mujazah wal muqabalah dalam bentuk ini al mujaza pembalasan, balasan, wal mukobala dan kompensasi. Hanyalah masuk surga itu disebabkan kasih sayang Allah. Namun amal itu adalah cara untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Waqat qala ta'ala Allah ta'ala berfirman Wa tilkal jannatu urithmuha bima kuntum ta'malun ta Ya, itulah surga yang diberikan kepada kalian bima kuntum malun. Nah, apa makna bak di sini? Maka bak di sini itu bak sababia Menjadi sebab. Amal itu menjadi sebab. Bima kuntum malun disebabkan amal kalian. Dan bak di sini bukan bak mukobala. bukan bak kompensasi. Ini ya, bukan bak yang bukan kompensasi. Bak terkadang maknanya kompensasi. Kalau di bab jual beli. Ishtaraitu hadal kitabi bi mi'ati alaf rupiah. Ishtaraitu aku beli. Ishtaraitu hadal kitab aku membeli buku ini bi mi'ati alaf rupiah. Nah, baknya itu namanya dalam nahwu namanya bak mukobala. Ini uang ini, eh, buku ini adalah kompensasi dari 100 ribu rupiah. Nabi makuntum tak malun bak di situ bukan bak mukobala, namun baknya bak sababiyah. Jadi amal manusia itu tidak setara dengan nilai surga. Namun amal manusia itu sebab bisa masuk surga. Dengan bahasa yang lain, yang bikin orang masuk surga kasih sayang Allah. Dan dengan orang itu beramal, dia berhak untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Fihi kemudian di ayat ini Radun bantahan kepada Asyairah bikaulih dengan firman Allah Ta'ala Bima kuntum tak malun Dan baknya bak sababiyah yeah. Kemudian hadis ini dalil bahasanya bahagia calon penghuni surga, sengsara calon penghuni neraka itu telah dituliskan pada manusia. Bikita bin Sabiqin dengan catatan yang dahulu. Kemudian ada di sini dalil bahasanya sakawah sengsara karena masuk neraka ataukah bahagia karena masuk surga itu tergantung amal penutupnya, amal di akhir kehidupannya. Oleh karena itu Nabi katakan sehingga <clears throat> tidak ada antara dia dengan dengan surga kecuali jarak satu hasta lantas catatan takdir telah mendahuluinya sehingga dia beramal dengan amal penghuni neraka akhirnya dia masuk neraka ya, maka berdasarkan e, amal akhirnya wahakada aidan demikian juga sebaliknya kalau amal terakhirnya adalah amal penduduk surga maka dia jadi penghuni surga maka surga dan neraka itu tergantung khawatimil a'mali. Dan realita ini menjadikan seorang untuk antusias untuk memperbagus akhir kehidupannya. Gimana caranya? Wadhalika dan hal tersebut memperbagus ini amal di kembali kepada ihsanul khatimah memperbagus akhir kehidupan itu yakunu ada biturukin muta'adidah dengan beberapa jalan diantaranya. Yang pertama memperbanyak doa. Nah, ini kiat husnul khotimah. Ini beliau sampaikan dua kiatnya. Yang pertama memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla malam dan siang meminta agar diberi akhir yang baik mengingat terdapat dalam hadis innamal a'malu bil khawatim amal itu tergantung akhir kehidupannya cara yang kedua memperbanyak ketaatan karena ketaatan itu seperti rantai sebagiannya menarik sebagian yang lain Fa'ina kaidah takhalta fi a'mali ta'at Maka jika anda sudah masuk dalam amal ketaatan ya, maka Allah akan mudahkan bagi anda untuk melakukan amal ketaatan yang lain demikian seterusnya sampai akhir kehidupan dan di antara kiat e, penting kiat utama de, untuk memperbagus akhir kehidupan adalah ini, memiliki ini, amal soleh yang tersembunyi. Karena akhir kehidupan itu satu hal yang tersembunyi. Gelap. Tidak tahu orang. Gimana akhir kehidupan kita. Maka di antara kiat uh, utama untuk hal tersebut adalah punya memiliki amal-amal tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang. Bahkan tidak diketahui oleh istri sendiri. Kemudian inna ahadakum layak malu bi amal Ini uh, kalimat ini dan seterusnya diperselisihkan oleh ulama. Fakola ta'ifatun pendapat pertama yang dimaksudkan sebagaimana lahiriah hadisnya. Itu bahasa yang sebagian orang itu didahului oleh catatan takdir setelah dia melakukan berbagai macam ketaatan. Dia didahului oleh catatan takdir fayakunu dalika maka hal itu menjadi sebab dia masuk neraka min khilal melalui jeleknya air kehidupannya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan beramal dengan amalnya penduduk surga yakni fima yabdu linnas yakni dalam apa yang nampak dalam pandangan manusia artinya amalnya itu riak amal yang tersembunyi itu tidak demikian. Ya, amal tersembunyinya itu jelek. Namun yang dinampakkan pada publik itu yang baik. Nah, amal jelek yang tersembunyi ini akan muncul di akhir kehidupan dalam bentuk su'ul khotimah. Ya, ini uh, pendapat kedua ini dianut oleh ya, banyak ulama. Saya menutemin misalnya di Sarah Arba'in itu pakai pendapat ini. Uh, dan ulama-ulama yang lain. Ya, jadi kenapa ada orang yang di awal kehidupannya itu amalnya amal taat, kenapa akhirnya akhir yang jelek, sehingga akhirnya jadi penghuni neraka itu disebabkan karena amal taatnya adalah amal taat yang nampak pada manusia. Dalam keadaan dia menyembunyikan niat yang jelek. Yang dia sembunyikan di hatinya itu niat yang jelek. Maka ada hal yang tersembunyi. Dan hal yang tersembunyi, amal yang tersembunyi, nah itu yang maksiat yang tersembunyi, maksiat yang ada di dalam hati, atau maksiat yang lain yang tersembunyi itu nanti akan muncul dampaknya di akhir kehidupan. Kemudian penjelasan yang ketiga bal al amal ala zahirihi. Bahkan kita pahami sebagaimana zahir hadis. Fatajiduhu maka ada jumpai orang tersebut beramal dengan amal penduduk surga. Akan tapi dia punya sebab-sebab yang lain punya perkara dan perbuatan yang lain yang jelek dan itu tersembunyi. Orang lain tidak tahu. Nah inilah yang kemudian menjadikannya ya, ditutup dengan akhir yang jelek. Fal maksudu intinya bahasa seorang hamba sepatutnya mencurahkan usaha yang usaha tersebut akan menjadikan dia memiliki akhir kehidupan yang bagus. Oleh karena itu maka para imam mereka mengkhawatirkan fase terakhir ini dari fase-fase kehidupan yaitu sebelum mati. Sebelum nazak. Nazak itu sama dengan sakaratul maut. Ini ada nazak, sakaratul maut, ihtidor, ihtidor itu semua kosakata artinya sakaratul maut. Oleh karena itu mereka para imam, para ulama antusias untuk membersihkan jiwanya dari nifak. Nifak di sini menampakkan pada manusia beda dengan amal tersembunyinya. Hmm amal di masjid beda dengan amalnya di kamar. Hmm, nifak yang dimaksudkan di sini mereka uh, antusias untuk membersihkan diri dari nifak. Lianan nifak tak takziran fi akhir lahdatin min lahadatil insan. Karena nifak eh, itu perbuatan saat sepi sendiri berbeda dengan perbuatan yang ditampilkan di depan publik itu memiliki pengaruh yang luar biasa di akhir lahdah hmm. akhir detik dari detik-detik kehidupan seorang manusia detik-detik akhir kehidupan seorang manusia itu sangat dipengaruhi perbuatannya ketika sepi sendiri Hmm. Apa bagaimanakah keadaannya ketika sepi sendiri? Itu nanti yang akan kelihatan. Yang akan muncul di saat nazak atau sebelum nazak, sebelum sakaratul maut. Wakadalika demikian juga maka ini kiat untuk terhindar dari su'ul khatimah apa tadi tadhirun anfus minan nifak nifak di sini adalah nifak amali yaitu menampilkan kesolehan padahal menampilkan kesolehan di ruang-ruang publik padahal tidak demikian keadaannya ketika sepi sendiri kemudian kiat yang kedua wakadhalika demikian juga mereka takut dengan dasa isu soal khafiyah. Hmm. Uh, eh, dasa isu so itu sesuatu yang masuk kejelekan yang masuk khafiyah tersembunyi masuk ke dalam hati dan itu tersembunyi ya, yaitu ya, semacam yaitu niat-niat yang tidak benar dalam beramal kebajikan niat cari pujian orang, niat ingin dilihat orang dan seterusnya. Dan, eh, dan Nabi sering berdoa ya mukalibal kulub Wahdat yang membolak-balikkan hati Sabit kalbi ala dinik Teguhkan hatiku pada agamamu Nabi ditanya kenapa sering berdoa seperti ini Jawaban Nabi karena hati di antara dua jemari Allah Ar-Rahman yukalibuha kaifa yang Allah bolak-balikkan sebagaimana yang Allah kehendaki. Dan ada seorang yang datang meminta kepada Nabi doa yang akan beliau sering panjatkan. Fakal maka Nabi mengatakan kul ucapkalah dan sering-seringlah berdoa Allah maghfirli dhanbi Ya Allah ampunilah dosa-dosaku wa adhib ghaidha qalbi hilangkanlah amarah di hatiku wa ajirni min mudillatil fitan selamatkan aku dari fitnah yang menyesatkan wal maksudu intinya seorang hamba sepatutnya antusias untuk membersihkan dirinya dari maksiat terutama maksiat tersembunyi atau maksiat terutama maksiat dikala sendiri li'alla yakunu li'alla yakuna dzalika sababan supaya itu tidak menjadi sebab su'ul khotimah. Wakadhalika demikian juga hendaknya seorang manusia antusias untuk menjauh dari perkara-perkara yang mudlihimah. Perkara-perkara gawat yang lam tattadi fiha hakikatul hali yang tidak jelas padanya hakikat duduk perkara sebenarnya. Ini yang disebut dengan fitnah. Ini satu perkara yang duduk perkara sebenarnya belum jelas, namun orang sudah ribut. Sudah kemudian kubu-kubuan. Hmm, sudah kemudian saling menyerang, sudah saling mencaci. Ini sudah ngasih label-label. Padahal eh, hakikatul halnya belum jelas. Hmm. Maka itu namanya eh, terjadi kubu-kubuan dalam keadaan duduk pekanya belum jelas itu namanya fitnah. Dan tadi doa Nabi mudillatil fitan. Fitnah yang menyesatkan. Maka jangan masuk dalam perkara semacam ini. Jangan terlibat. Jangan masuk dalam salah satu kubu. Kalau kondisinya semacam ini. Kenapa? Li'alla takuna fitnatan. Supaya itu tidak menjadi fitnah fayakunu dalika sababan min asbabi taghayyuril kulubi. Karena itu akan jadi sebab di antara sebab perubahan hati. Yang semula cenderung taat, kemudian jadi nggak respect dengan taat. Itu di antara sebabnya adalah di dunia orang taat ada keributan. Ya, di dunia orang taat ada dunia persilatan, dunia keributan. Nah, terus sudah ya, tidak mau kalem. Hmm tidak mau kalem tidak kemudian mempelajari duduk perkara perkaranya namun malah senang ributnya hmm. ya, bukan kemudian kemudian semangat untuk tahu teorinya ilmunya ya, namun malah senang ributnya senang ributnya ya, malah semangat dengan ributnya bukan semangat ini ilmunya gimana ini, dalilnya gimana. Kemudian dipelajari secara ilmiah, sisi akademisnya. Namun yang dicari sisi ramenya. Nanti setelah duduk perkaranya, maka ini seringkali menjadi sebab taroyurul kulub. Nah, orang yang semangat di semangat cari ramenya tadi, kubu-kubuannya tadi, itu yang seringkali kemudian mengalami taroyurul kulub, hatinya berubah, sudah tidak lagi respect dengan ketaatan, sudah tidak lagi respect dengan ketaatan. Tapi kalau orang yang kalem ya dengan keributan-keributan dengan kubu-kubuan itu cenderung kalem malah pena, kalau penasaran ya bukan penasaran ributnya tapi penasaran ilmunya hukum masalah ini sebenarnya gimana sih kemudian dipelajari dalilnya bukan ributnya bukan komentarnya bukan labelingnya namun dalilnya yang dipelajari yang dikaji nah ini lebih aman lebih aman untuk hati ini, maka orang yang mudah futur itu karena mudilatul fitan. Ada fitnah, keributan, kubu-kubuan, maka yang disenangi labelingnya. Cap-capnya yang disenangi, bukan taksilnya, teorinya. Ini dasar teorinya. Kalau masalah semacam dasar teorinya apa? Bukan itu yang jadi perhatian. Namun labeling-labelingnya, cap-cap itu yang di gemari. Nah itu yang ini menjadi seringkali jadi mudilatul fitan. Bukan hanya jadi fitan, kalau fitan itu cuma ribut saja. Ya fitan itu ribut saja, kubu-kubuan saja itu fitan. Tapi mudilatul fitan, kubu-kubuan yang bikin tagoyurul kulub. Perubahan kualitas hati. Nas'alullah azza wa jalla yuthabbita qulubana wa qulubakum ala dinihi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita semua di atas agamanya. Sebagaimana semoga kita mohon pada Allah agar Allah berikan pada kita semua ya, sibuk dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Kemudian hadis yang kelima ini ya, dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiallahu anha Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaraddun. Barang siapa yang mengada-ada dalam perkara kami ini yaitu syariat kami ini sesuatu yang bukan bagian darinya fawaradun maka dia tertolak. Dijadikan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam salah satu riwayat Muslim itu menggunakan redaksi man amila amalan. Siapa yang melakukan satu amal yang tidak kami ajarkan fawaradun maka itu amal yang tertolak. Penjelasannya hadis ini di antara dasar min usul di antara dasar untuk mengoreksi amal. Wadhalika anal ibadat Hal itu karena ibadah itu disyaratkan untuk sah dalam artian diterima amroni dua syarat. Yang pertama ikhlas. Dalil ikhlas adalah hadis niat. Innamal amal lebih niat. Yang kedua itiba. Dalil wajib itiba adalah hadis ini. Hadis yang kelima. Maka hadis niat itu timbangan untuk tim, e, timbangan untuk menilai amal dari sisi batinnya. Sedangkan hadis yang kelima hadis tentang man amila amalan adalah timbangan untuk menilai amal dari sisi aspek lahiriahnya. Maka amal yang tidak ada tuntunannya itu rotun artinya mardudun ala sahibihi dikembalikan kepada pelakunya. Maka siapa yang melakukan satu amal atau berupaya mendekatkan diri kepada Allah dengan satu ibadah lam ya'ti biha syar'u yang tidak diajarkan oleh syariat, maka itu dikembalikan pada pelakunya dan tidak diterima. Man ahdasa artinya siapa yang melakukan perkara yang baru yang belum ma'hudan. Ma'hudan itu ma'rufan. Belum dikenal dalam syariat kita dan agama kita ini. Fi amrina ay fi dinina wa syar'ina dalam agama dan syariat kita dalam agama dan syariat kami. Maka hadis, hadis ini dalil bahasanya bid'ah itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan definisi bid'ah adalah at-taqarrubu lilai bi ibadatin ghairu masru'atin lam ta'ti fi dinina wa syar'ina. Ini mendekatkan diri kepada Allah dengan satu ibadah yang tidak disyariatkan ya, mendekatkannya kepada Allah dengan ibadah yang tidak disyariatkan yang tidak diajarkan dalam agama kita dan syariat kita itu definisi bid'ah terdapat banyak nas yang menegaskan tidak diterimanya bid'ah di antaranya adalah firman Allah Ta'ala amlah syuraka usyara'u lahum ladini malam ya'dan bihillahi apakah mereka punya sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka eh, agama dan aturan-aturan yang tidak Allah izinkan. Zahir nas-nas yang ada, teks-teks syariat yang ada menunjukkan bahasanya semua bid'ah itu tercela tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Waqat qala ba'dul fuqaha sebagian ulama fikih ya, di antaranya adalah Al Imam Syafi'i mengatakan bahasanya bid'ah itu terbagi menjadi bid'ah yang bagus dan bid'ah yang tidak bagus. Waqasama ba'duhum sebagian ulama yaitu Al-Is ibn uh, eh, Abdul Salam Asy-Syafi'i kemudian diikuti oleh muridnya Al-Qarafi Al-Maliki mengatakan eh, membagi bid'ah menjadi lima macam sesuai dengan lima hukum taklifi. Hukum taklifi itu mubah, wajib sunnah, haram dan makruh. Lakin hada taksim akan tetapi pembagian ini baik yang membagi dua atau membagi lima yukhalifu dhahiran nususi menyelisihi zahir. Zahir itu kemungkinan makna yang lebih mendekati. Dari teks-teks yang ada yang menunjukkan tercelanya semua bid'ah. Oleh karena itu terdapat dalam hadis yang lain at-ta'mim ini makna generalisasi. Contohnya sabda Nabi saw Alaihi Wasallam, "Kula muhdasatin bid'atun wa kula bid'atin dolalatun." Semua perkara yang baru yang diadakan itu bid'ah dan semua bid'ah itu sesat. Dan kata-kata kullu menunjukkan semua. Sehingga pendapat yang benar ini artinya berarti bisa disimpulkan saya yang benar bid'ah itu tidak terbagi. Ini bid'ah itu cuma ada satu kategori saja yaitu tercela. Dan ini adalah pendapat ini Asyatibi, Al-Maliki, kemudian Ibnu Taimiyah dan yang lain. Dan sebenarnya uh, tiga pendapat ini, ini tiga pendapat ini kalau di dataran teori tiga pendapat ini masalah yang membagi bid'ah menjadi dua atau membagi lima atau cuma satu saja semuanya tercela itu, itu kalau dalam dataran teori itu ikhtilaf lafzi karena perbedaan mendasar perbedaan mendasar di antara tiga pendapat ini adalah definisi bid'ah itu sendiri. Hmm. Definisi bid'ah itu sendiri. Yang membagi dua sama membagi tiga itu definisi bid'ahnya adalah semua yang tidak ada di masa Nabi. Nah, karena semua definisinya bid'ah itu semua yang tidak ada di masa Nabi ya jadinya ya ada yang haram, ada yang mubah, ada yang sunnah, ada yang makro, gitu, ada yang mubah gitu. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Sedangkan definisi yang membagi bid'ah itu cuma satu kategori tercela, definisinya memang sudah dirancang sedemikian rupa, yaitu ya, ya hanya yang tercela. Yang ini kalau dibawa ke uh, ke yang meng menggunakan uh, membagi lima, ya masuknya ke definisi pendapat yang ketiga itu masuknya ke bid'ah makruh dan haram. Hmm. Kalau kemudian dibawa ke ulama yang uh, membagi menjadi dua, ya nanti di, definisi pendapat yang ketiga itu masuknya di bid'ah yang jelek. Eh, jadi berarti kan sepakat kalau bid'ah itu memenuhi kriteria jelek, makro atau haram ya bid'ah tercela. Karena perbedaan mendasarnya itu nih, apa itu tolak ukur yang disebut bid'ah? Nih, apa itu tolak ukur yang disebut bid'ah? Nih. Nih, ada yang mendefinisikan bid'ah dengan definisi bahasa semua yang baru tidak ada di masa Nabi. Ya, akhirnya bikin klasifikasi. Kemudian ada yang unda oh, ya, syariat sudah membuat definisi. Ini ya, syariat sudah bikin definisi. Kalau kita sarikan syariat itu sudah kita cermati syariat sudah bikin definisi. Ya sudah kita ya, kita simpulkan dari situ ya kalau disimpulkan dari situ ya, ya, ya kalau disimpulkan dari situ ya nanti bid'ahnya ada bid'ah yang kalau dikasih hukum makruh atau haram atau kalau pembagian dua ya bid'ah yang jelek. Hmm. Jadi dari sisi ya dari sisi teoritis akademis ya, gitu dari sisi teoritis akademis ketika tidak ada uh, ini, ini, ini, ketika tidak ada kemudian hawa nafsu tidak ada apa uh, tendensi ya, jika tidak ada tendensi cuma kajian objektif teoritik akademik gitu itu pembagian bid'ah jadi tiga atau jadi dua atau cuma satu itu perbedaan lafziah bukan perbedaan hakiki hmm, cuma beda letak saja ini beda letak saja ya cuma keunggulan pendapat pertama keunggulan pendapat ketiga ya, keunggulan pendapat yang ketiga itu dia lebih sesuai dengan dohir nusus gitu. Menangnya cuma di situ. Lebih sesuai dengan dohir nusus dibandingkan di, di pendapat di pertama yang bagi dua atau pendapat yang kedua yang bagi lima. Menangnya di muafakotin nusus, muafak bukan muafakotin nusus, muafakoti dohir nusus mencocoki duahir nusus. Dan ini menarik ini ya. E, diksinya sesaat adalah duahirun nusus. Ini. Beliau tidak mengatakan muafakatun nusus. Ini iya. Kalau kalau muafakatun nusus kan kesannya ya ini sudah ada baku dari syariat. Ini baku dari syariat. Hmm. Ya, ini satu hal yang baku berarti dan nas, tidak ada pilihan lain. Ini hmm, artinya ya pendapat pertama dan pendapat kedua itu jelek banget jadinya. Tapi ketika beliau mengatakan pendapat keunggulan pendapat yang ketiga itu adalah kesalahan pendapat satu dan kedua itu mukhalafatu dhawahirin nusus. Sehingga kelebihan pendapat yang ketiga itu adalah muafakah mencocoki dhawahirun nusus. Nah itu eh, nggak terlalu sangar gitu ya. Tidak terlalu kemudian. Eh, tidak terlalu sangar. Karena kaedahnya kalau di, di, usul fikih itu ada nas ada zahir, jamaknya zahir. Kalau nas maknanya cuma satu tunggal, hmm, maka orang yang menyelisih adalah orang yang jelek banget. Karena nas itu tidak menerima takwil. Kalau nas itu tidak menerima takwil. Yeah. Tapi kalau dohir, kalau dohir, kalau dohir itu menerima takwil, menerima penafsiran yang agak ditekuk-tekuk, nah, itu bisa kalau memang ada alasan yang iya, alasan yang me, me, ya, mendukung. Tapi kalau nas tidak bisa menerima takwil. Tapi kalau zahir, ya, tapi kalau zahir saja Kemudian pihak pendapat pertama yang kedua kan melakukan takwil ini, terhadap dohir nusus. Ya, asalkan itu beralasan maka ya bisa diterima. Kesimpulannya, ya pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini bahasanya semua bid'ah itu tercela dan keunggulan pendapat ini adalah muwafaqatu zawahirun nusus. Ini yang mencocoki makna zahir kemungkinan makna yang lebih mendekati dari teks-teks syariat yang ada. Ida taqarrahada jika hal ini telah jelas maka amal yang mengada-ada itu ada beberapa macam. Jika amal tersebut mengada-ada min aslihi dari dasarnya, dari basicnya itu sudah mengada-ada. Mungkin terjemah ya, lainnya adalah mengada-ada dari sejak akarnya, akar amal itu. Artinya ada seorang mendekatkan diri kepada Robnya dengan satu ibadah yang tidak berasal sama sekali tidak berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu ibadah ini tertolak tidak diterima di sisi Allah Azza wa Contohnya, ada orang yang mendekatkan diri kepada Allah Azza Wajalla, Jalla. Biwatil ardiyati dengan meletakkan ardiyah. Ardiyah itu jamak dari ridha. Rida itu kain bagian atas penutup badan bagian atas laki-laki yang sedang ihram. Alat ala roksi yang semula itu ada di kepalanya, dia letakkan di tanah. Faidah ja'a fi waktin maka jika dia datang di waktu tertentu dia letakkan hutrohnya Hutroh itu pakaian orang Arab Saudi laki-laki yang untuk nutupi kain yang nutupi uh, uh, kepala itu namanya ghutra Di waktu tertentu dia letakkan gutrohnya atau sorbannya yang semula ada di di kepalanya kemudian dia letakkan ke lantai khudu'an wa khusyu'an wa taqarruban ilallah azza wa jalla. Dalam rangka kemudian menundukkan diri, khusyuk dan mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Fahadhi ibadatun batilatun min asliha. Maka tidak ada ibadah dalam bentuk meletakkan kutoh ke lantai itu tidak ada. tidak ada dalam syariat ini ibadah dalam bentuk ini, meletakkan gutoh ke lantai, meletakkan kain sorban ke lantai, itu tidak ada. Maka ibadah ini sejak amalan ini sejak akarnya mengada-ada. Maka ini dadah yang batil min asliha dari dasarnya, dari akarnya. Maka keseluruhan aktivitas ini, ini tidak diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena tidak berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke contoh yang lain di antara yang dinilai sebagai ibadah yang mengada-ada dari akarnya adalah ibadah dalam bentuk al-ihtifal perayaan biba'dil munasabat di sebagian acara. Boleh jadi kelahiran Nabi, boleh jadi nuzulul Quran, boleh jadi Isra dan Mi'raj yang mereka melakukannya ala jihadil ibadati dalam bentuk ibadah fayakumuna bi fi'li a'malin muayyanatin mereka melakukan sejumlah aktivitas tertentu yang itu mereka eh, mereka lakukan dengan mereka maksudkan dengan hal tersebut untuk Allah azza wa jalla misalnya kumpulnya sebagian orang di salah satu malam rojab maksudnya Isra Mi'raj atau malam Syaban atau uh, fi Rabi maksudnya Rabiul Awal yaitu di kelahiran Nabi. Kemudian mereka nyalakan sumur di lilin dan amal-amal yang lainnya semacam itu yang tidak disyariatkan labi asliha walabi wasfiha baik akarnya, dasarnya ataupun aksesorisnya, kelengkapannya. sama saja mereka katakan ini hari Isra Mi'raj atau ini hari Nisfu Sya'ban atau ini hari kelahiran Nabi atau aunahu dzalika minal hujaj atau alasan-alasan yang lainnya. Hadhihi kulluhu bid'un li anna hadzal amalu min aslihi ini semua adalah bid'ah dan bid'ahnya adalah bid'ah dari akarnya. Kalau bid'ah itu dari akarnya disebut dengan sebutan bid'ah hakikiyah. habidaun di anaha adalah amala min aslihi dari akarnya, dari dasarnya lam yarid fi syar'i tidak terdapat dalam syariat. Kemudian uh, Namun bid'ah hakikiyah ini ya, jika asalnya adalah perkara mubah jika asalnya perkara mubah. Contohnya tadi, ini kain sorban atau kain rida kemudian diletakkan di lantai. Maka eh, nilai atau label eh, bid'ah ataukah tidak itu melihat niat. Ini label bid'ah ataukah tidak melihat niat. Maka jika ada orang yang ini kain sorbannya ditaruh di lantai tidak mesti kemudian langsung oh ini bid'ah anda, anda, anda. Nah apa apa dasar apa hukum hukum dasar meletakkan misalnya kain sorban meletakkan peci ke lantai ini meletakkan songkok di lantai misalnya apa hukum dasarnya ya mubah saja. Tapi kalau ini dijadikan sebagai ibadah maka ini ibadah eh, kalau ini dijadikan ibadah maka ini bid'ah hakikiyah. Tapi kalau ya cuma ya pegel saja di sini mau eh, variasi nih posisi ini. Ini semula di sini kemudian ditaruhkan di lantai. Nah, atau ini kemudian misalnya badannya lagi berkeringat kemudian ridaknya dilepas taruh lantai. Ya, boleh kan? Boleh-boleh saja. Sehingga bid'ah hakikiyah jika Eh, jika yang dilak, uh, yang yang dijadikan sebagai bid'ah hakikiyah itu adalah sesuatu yang asalnya itu mubah, maka status bid'ah itu menimbang niat. Kemudian bid'ah jenis yang kedua. Ayakuna hunaka amalun masru'un. Ada amal yang disyariatkan bi aslihi dasarnya itu asalnya disyariatkan akan tapi diberi aksesoris diberi akan tapi ditambahkan padanya tambahan aksesoris amal yang mengada-ada nah maka kalau bid'ah jenis yang kedua tambahannya ini yang bid'ah tambah ini yang tertolak asalnya tidak maka tambahannya ini yang bid'ah dan tertolak. Asalnya gimana? Dirinci. Wa amal asul amal adapun asal amal maka dirinci menjadi dua rincian. Apakah gara-gara e, ketempelan bid'ah asal jadi ketempelan amal yang tertolak asal jadi tertolak? Ataukah meskipun ketempelan asal yang tertolak asalnya tidak tertolak? Maka tergantung bentuk di e, ini tergantung tergantung apa bentuk uh, ini, ini tergantung bentuk bid'ahnya. Kita lihat ada dua rincian. Yang pertama jika amal itu nanti dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya, nanti dengan ketempelan bid'ah itu ini asalnya itu menyatu. Ini, yang tidak bisa terpisahkan. Maka jadilah azia datu tubtiluhu. Tambahan aksesoris itu merusak asal. Membatalkan asal. Contohnya, siapa yang nambah dalam sholat duhur rokaat kelima secara sengaja, maka itu bid'ah. Rokaat kelima itu bid'ah. Nggak ada sholat duhur lima rokaat. maka siapa yang nambahkan rokaat kelima ini dengan sengaja, maka ini bid'ah. Dan bid'ah ini merusak yang empat. bid'ah ini merusak yang keempat. Sehingga jadinya sholat duhurnya itu tidak sah. Sholat duhurnya tertolak semua nggak kemudian dipisah yang empat diterima yang satu ditolak enggak semuanya jadi tertolak Fa'ina hadi ziyadata maka tambahan ini tu'ati ila menyebabkan terhapusnya amal seluruhnya. Kok bisa ini jadi satu kesatuan? Li'annahu karena tambahan ini menyebabkan menjadikan salam itu mundur dari waktunya. Harusnya rakaat keempat salam, ini salamnya jadi mundur. Seandainya sholat duhur lima rakaat itu bentuknya empat kemudian salam kemudian tambah satu, maka yang tertolak cuma empatnya saja, eh, tertolak yang satunya saja, yang tambahannya saja tanpa yang empat. Apakah empat satu itu bisa disebut lima? Bisa. Sebagaimana witir dua satu bisa disebut tiga. Hmm. Dan itu juga itu disebut tiga. Ya, satu disebut tiga. Hmm. Ini, contoh yang lainnya meskipun terpisah salam itu angkanya bisa digabung. Itu contoh yang lainnya ini hmm. ada sahabat habis sholat subuh bersama Nabi langsung nambah dua rakaat. Hmm. Langsung nambah, langsung berdiri setelah salam, langsung berdiri nambah dua rakaat. Nabi tegur orang tersebut dengan mengatakan, atusol atusol subha arba'an. Apakah engkau sholat subuh empat rakaat? Padahal sudah ada jeda salam. Wah ini tidak kemudian Nabi salam dia nambah enggak. Nabi salam dia ikut salam, kemudian nambah nambah dua. Nabi tegur, teguh nih, ini atau sali subha arba'an padahal sudah ada jeda salam ya atau sali asubah arba'an Nabi tegur orang tersebut kemudian orang tersebut beralasan wahai Nabi saya tadi belum kau beliau. Ya. Tadi saya belum koplia ya? Belum koplia ya subuh. Saya kodok koplia ya subuh, habis engkau salam. Nah, kemudian Nabi mengizinkannya. Nabi kemudian membiarkannya. Tapi yang jadi mahal syahid, teguran Nabi. Meskipun dijeda dengan salam, meskipun dijeda dengan salam, itu bisa angkanya bisa digabungkan. Sehingga Nabi katakan, kamu sholat subuh empat rakaat, <clears throat> Dan hadis ini atau salih sebuah arbaan itu dalil pemaknaan sholat di kiam Ramadan empat empat itu dua rakaat salam, dua rakaat salam. Jika ada orang tanya, loh dua rakaat salam, dua rakaat salam kok bisa disebut empat? Dalilnya tadi, atau salih sebuah arbaan. Hmm, dalilnya itu atau soli subha arbaan. Itu dalilnya. Sehingga meskipun ada jeda salam, jika e, setelah salam itu tidak ada jeda lama langsung nambah lagi, itu angkanya bisa digabungkan. Angkanya bisa digabungkan. Dan penggabungan ini syar'an ini. Dalilnya syariat ini. Dalilnya hadis. Yaitu hadis masalah ada sahabat Nabi Nabi sholat subuh bersama Nabi, begitu salam nambah dua rokaan. Nabi tegur dengan mengatakan, Atu soli subaha arba'an. Itu kemudian itu kalau jadi satu kesatuan. Kemudian yang kedua eh, tadi ya ta'aruf sehingga salam tertunda dari waktunya wa ada ilah dan menyebabkan seorang itu uh, eh, Yu'adi melakukan banyak amal dalam sholatnya karena satu rakaat itu kan banyak itu berdiri, ruko, tidak sujud. Nah, gitu. Ada tambahan yang demikian banyak. Kemudian yang kedua ada amal-amal yang tambahan itu tidak merusak asal amal, pokoknya amal. Contohnya misalnya talafut niat. Ini pakai sudut pandang ulama yang menilai itu bid'ah. Man fi salatihi, maka siapa yang melafatkan niat dalam salatnya. Bilafdatin dengan lafat niat. Lantar fi syariah yang tidak ada dalam syariat. Faina idin nakulu, maka kita katakan, talafut niat ini bid'ah. Malakinna halatu ati ila ta'athir ala sihati salati. Non talafut niat itu tidak ngefek pada keabsahan solatnya. Tidak gagal ada talafut niat kemudian sholatnya jadi batal. Li ziyadata la tu'athiru alal amalil masyru'i. Karena di sini tambahan itu tidak e, tidak memiliki pengaruh pada amal yang eh, amal yang disyariatkan. Talafut niat itu tambahan, namun tidak ngefek kepada amal. Tapi kalau sholat duhur lima rakaat itu ngefek kepada empat rakaat sebelumnya sehingga menyebabkan empat rakaat sebelumnya juga ya, batal dan tidak ada nilainya.